Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Pemirsa sekalian, kalau wanita menjalani ibadah puasa, pagi hari sudah berniat dan sampai siang hari masih memiliki puasa, tidak melakukan pembatal-pembatal. Bagaimana kalau dia mendekati waktu maghrib mendapati haid? dia mendapati haid, datang bulan atau menstruasi. Padahal mungkin tinggal lima menit lagi waktu berbuka puasa. Apakah ketika itu dinyatakan puasanya batal? Iya. Sepakat ulama mereka nyatakan bahwasanya puasanya itu batal. Ada hadis dari Abu Said Al Khudri di mana Nabi SAW pernah menyatakan tentang kekurangan agama wanita. Nabi SAW sebutkan Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah ketika dia wanita itu mengalami haid datang bulan dia tidak melaksanakan sholat dan tidak menjalankan puasa kemudian Nabi SAW katakan itulah tanda kekurangan agama wanita maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan bahwa ketika mendapati haid datang bulan meskipun lima menit lagi waktu berbuka puasa maka saat itu puasanya batal sepakat ulama apakah nanti dia mengkodok puasanya secara sempurna iya dia mengganti puasanya secara sempurna full satu hari lagi nanti dia ganti tidak sisa lima menit saja dia nanti berpuasa tidak di hari yang lain setelah bulan Ramadan dia wajib untuk mengkodok puasanya. Mudah-mudahan amalan yang telah dia lakukan di siang hari tadi itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kodonya nanti segera dia lakukan di antara kebiasaan para wanita biasanya menunda, nunda, nunda sampai mau mendekati Ramadan berikutnya malah belum bisa untuk melunasi utang puasanya tadi karena datang bulan. Saran kami segeralah setelah bulan Ramadan untuk membayar puasanya tadi untuk menunaikan puasa sebagai gantinya di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi setiap wanita muslimah untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Assalamualaikum. Gimana? Menarik kan videonya? Saksikan video-video UFIT TV lainnya di www.ufit.tv. Nonton UFIT TV yuk!